Dan tidak berapa lama lagi kita juga akan kedatangan tamu yang agung yaitu bulan Ramadan. Tentunya kita tidak sabar lagi menunggu kedatangan bulan yang penuh berkah membawa kebaikan dunia dan akhirah. Tiada lain yang bisa kita lakukan menjelang kedatangan bulan yang penuh berkah tersebut kecuali mempersiapkan diri dengan senantiasa banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan kita bersua dengan Ramadan pada tahun ini. Mempersiapkan diri juga dengan ketaatan salat berjamaah, qiraatul Quran, dikir, berpuasa, semua hal-hal yang akan membawa kita untuk melakukan ibadah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang dalam hal ini kita membaca kitab Al-Ibana Nusul Diyanah karya Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan prinsip beragama ahli sunnah wal jamaah yaitu mereka mengembalikan seluruh perkara agama baik perkara-perkara yang telah disepakati atau hal-hal yang diperselisihkan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan mereka meyakini ijma adalah hujjah kemudian mereka tidak mengada-ngada tidak membuat perkara-perkara yang baru dalam agama karena yang demikian itu perbuatan bid'ah yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kesesatan Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menjelaskan sebagian dari sifat-sifat Allah dan juga akidah Sunnah dalam bermuamalah dengan para penguasa. Qala rahimahullahu taala wa naqulu inna Allah azza wa jalla yaji'u yawmal qiyamati kama qala subhanahu wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan وإن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال سبحانه ثم دنا فتدلى فكان فكان قاب قوسين أو أدنى yang artinya dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah mengatakan meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal akan datang pada hari kiamat sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dan datanglah Rabbmu dan juga para malaikat bersab-sab. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, begitu juga ahli sunnah, kita ahli sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla ya, dekat dengan hambanya. Kaifa sya' ya, sebagaimana yang dikehendakinya bila kaif yaitu tanpa kaifiyah yang kita ketahui hakikatnya sebagaimana firman Allah taala dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat maka jadilah dia dekat yaitu Muhammad atau malaikat dekat kepada Nabi Muhammad seperti dua ujung dua ujung busur panah atau lebih dekat dari itu. Fakana qaba qausaini au adna. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan atau berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa intervensi pada Allah. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yaf'alu ma yasha. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Di antara hal yang Allah kehendaki adalah Allah akan datang pada hari kiamat ya, untuk mengadili melakukan pengadilan kepada seluruh hambanya setelah Allah membangkitkan mereka dari kubur kemudian digiring ke padang mahsyar kemudian akan ada di sana hisab perhitungan pengadilan Allah yang maha adil maka tatkala itu Allah yang datang Allah datang langsung dan juga para malaikat perintahkan Allah untuk datang bersaf-saf sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan dan datanglah Rabbmu dan juga para malaikat secara bersaf-saf dan itu akan <clears throat> terjadi pada hari kiamat kita meyakini hal itu karena Allah menyebutkan. Dan hal ini juga dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk mengadili hambanya di fasil qada fi ma bainahum akan mengadili para hambanya di padang mahsyar sehingga dalam yang lain surah Al-Baqarah Allah juga menjelaskan ayat 210 qala Allah azza wa jal hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin minal ghamami tiada lain mereka tunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka dalam naungan awan begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 108 158 Allah juga menjelaskan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Tiada yang mereka tunggu kecuali kedatangan para malaikat dan juga kedatangan Rabbmu dan datangnya sebagian tanda-tanda atau ayat-ayat Rabbmu. Ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan dan menjelaskan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan datang pada hari kiamat untuk melakukan suatu pengadilan yang maha adil kemudian setelah pengadilan tersebut tentunya akan jelaslah siapa orang-orang yang penghuni surga dan siapa penghuni neraka dan masing-masing akan digiring ke tempat ya mereka masing-masing ke dalam surga atau dalam neraka waliyazubillah lalu jika ada yang bertanya bukankah akidah ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan tinggi di atas aras itu zatnya sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bukankah ini bertentangan dengan keyakinan dan akidah ahli sunnah bahwa Allah maha tinggi zatnya? Ikhwatal iman, kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kalau kita memahami prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam asma wa sifat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, dan juga melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak dan keinginannya dan semua hal itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak ada yang serupa dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah juga tidak menyerupai seorang pun dari makhluknya laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir dan kita tidak mengetahui hakikat caranya Allah datang karena Allah tidak mengabarkan tentang hal itu tapi Allah menyebutkan Allah akan datang tapi hakikatnya ada bagaimana datangnya Allah dan ini tidak disebutkan oleh Allah keifiyahnya, karena kita tidak pernah melihat dan mengetahui hakikat dari zat Allah Subhanahu wa taala tapi kita meyakini Allah berbuat, melakukan sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Dan tidak ada yang bisa membendung, menghalang hal itu. Apakah Allah datang sehingga berpindah dari aras dan turun zatnya? Dan ini yang akidah ahli sunnah mengatakan bahwa pertanyaan yang seperti ini tidak boleh dilontarkan dalam akidah. Karena kalau hal yang demikian itu dipertanyakan, maka juga akan dibalas dengan pertanyaan yang lain, apakah Anda mengetahui hakikat zat Allah? Sementara sifat datang itu adalah sifat Allah. Kedatangan itu sifat Allah. Dan sifat itu ada pada zatnya. Dan kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah, maka begitu juga kita tidak mengetahui hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyebutkan yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan dekat ya dekat kepada hambanya kaifa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bila kaif kaifa yaitu sesuai dengan kaifiyah cara yang Allah kehendaki cara yang Allah inginkan hakikat yang Allah inginkan bila kaib tanpa tanpa kaifiyah yaitu kaifiyah hakikat kedatangan yang kita ketahui hakikat kedekatan Allah dengan makhluknya bagaimana Allah mendekat hakikatnya kita kita ketahui fala yuhituna bihi ilma mereka tidak bisa tidak akan mungkin meliputi keilmuan mereka tidak akan mungkin bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala jadi kaifiyahnya ada hakikatnya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui hakikat tersebut. Dan inilah akidah ahli sunnah. Ya. Tidak akan mungkin hal ini bisa ditakwil, yaitu datang perintah Allah. Karena dalam ayat lain dikatakan ya'ti ba'du ayati rabbik. Ya. Datang sebagian dari tanda-tanda ya atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran mu ayati ya rabbuk atau ya'tiya ba'du ayati rabbik dalam ayat yang kita bacakan tadi hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti ya rabbuk aw ya'ti ya ba'du ayati rabbik tiada yang mereka tunggu kecuali kedatangan para malaikat atau kedatangan Rabbmu atau kedatangan sebagian dari ayat-ayat tanda kebesaran Rabbmu nah di sini Allah menyebutkan bahwa akan datang para malaikat Allah akan datang dan juga akan terlihat datang tanda-tanda kebesaran Allah. Maka tidak akan mungkin bisa ditahu dengan ja'a amru rabbik datang perintah Rabbmu atau urusan Rabbmu. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kembali saya sampaikan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas arasnya itu zat Allah maha tinggi. Karena tatkala kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami yang harus kita yakini bahwa kita berbicara tentang zat yang maha agung. Ya. Kita berbicara tentang sang khalik pencipta, bukan berbicara tentang makhluk. Keilmuan kita hanya terbatas dalam pengetahuan yang berkaitan dengan makhluk. Hakikatnya. Dan itu pun tidak semua hakikat makhluk yang bisa kita ketahui. Lalu bagaimana ya dengan Allah yang menciptakan makhluknya yang maha azim yang maha agung ya oleh karena itu <clears throat> akidah ahli sunnah dalam hal ini mereka meyakini kebenaran ayat tersebut Allah akan datang tujuannya untuk faslul qada apa itu untuk melakukan pengadilan ya, pengadilan terhadap hambanya pada yaumil kiamah pada hari kiamat nah dan ini <clears throat> telah dijelaskan oleh Allah di dalam berapa ayat di antaranya ayat surah Al-Baqarah 210 dan juga surah Al-An'am ayat 158 dan ayat yang dinukil oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari surah Al-Fajr ayat 22. Yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan datang pada hari kiamat. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Sebagai yang telah jelaskan, zatnya Maha Tinggi. Istawa ala arsyihi. Sabbih isma rabbikal a'la. Al-kabirul muta'al. Al-aliyul kabir. Ya. Jadi semua itu menjelaskan Allah yang Maha Tinggi. Karena sifat Allah al-ulu, Maha Tinggi. Dan tingginya Allah zatnya Maha Tinggi dan juga kekuasaan dan juga sifatnya yang maha agung. Nah, jadi tidak bertentangan kalau kita memahami tentang kebesaran dan keagungan Allah. Karena pada hakikatnya seluruh makhluk ini bila dibandingkan dengan kekuasaan tidak ada sama sekali perbandingan. Saya sering menyampaikan sebagai perbandingan bagi kita agar kita mengetahui tentang kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Malaikat yang Allah ciptakan memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga. Lalu kita kita bayangkan, kita mengetahui bahwa sayap hewan atau burung atau mungkin ya yang sejenisnya memiliki dua sayap. Kanan dan kiri. Kita ketahui karena kita melihat. Lalu kalau ada yang mengatakan ada burung yang memiliki tiga sayap, bagaimana menurut kita? Bisa kita membayangkan hakikat di mana sayap yang satu lagi atau yang ketiga. Taib, malaikat memiliki sayap. Ada yang dua, ada yang tiga. Bahkan tatkala malaikat muncul dengan ciptaan aslinya memiliki 600 sayap. Mungkin kita bisa kita membayangkan bagaimana sayap di mana tempatnya, mana posisinya. 600 sayap. Ya. Tatkala malaikat Jibril muncul menampilkan dirinya dengan ciptaan aslinya yang diciptakan oleh Allah, 600 janah, 600 sayap yang menutupi ufuk langit. Bisa kita membayangkan? Nah, bisa kita bayangkan dengan akal dan logika kita? Nggak bisa. Tapi Allah Maha Kuasa. Jika Allah mampu menciptakan malaikat yang begitu banyak, ya, sayapnya, dan malaikat yang juga memikul aras jarak antara daun telinga dengan pundaknya ya jaraknya 700 tahun perjalanan lu bagaimana dengan kakinya ya bagaimana bentuk fisiknya kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ayat kursi bahwa kursi Allah itu meliputi langit dan bumi Begitu besar langit dan bumi. Tapi kursi Allah ya itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyus samawati wal Dan kursi itu ibarat tangga untuk naik ke arsy. Ya. Itu. Kemudian bila dibandingkan kursi ini dengan langit dan bumi atau bumi dan langit dibandingkan dengan kursi itu bagaikan sekeping ya uang logam ya rupiah yang kita lemparkan ke padang sahara yang luas mungkin bisa kita melihat sungguh sangat kecil sekali perbandingannya dan kursi yang begitu luas yang begitu besar para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah Bila dibandingkan dengan arash yang Allah tinggi di atas arash, bila dibandingkan dengan arash, seperti perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, tatkala kita berbicara tentang Allah, kita harus menghadirkan dari kita keyakinan seyakin-yakinnya Allah itu Maha Agung. Kalau kita tidak mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quran tentang hal-hal yang seperti ini. Siapa di antara kita yang memberanikan diri berbicara tentang zat Allah dan sifatnya? Ini perkara yang gaib. Oleh karena itu, kebanyakan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawatu matwiyatum biyamini. Subhanahu wa ta'ala amma Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Makanya muncul pernyataan-pernyataan yang negatif terhadap Allah. Akidah-akidah yang batil tentang sifat-sifat mengingkari sifat Allah, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya, mengingkari ya atau mempersepsikan dengan persepsian yang negatif. Semua hal itu muncul karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Kalau mereka mengetahui Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, mustahil mereka akan melakukan hal yang seperti itu atau melontarkan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan makna keagungan itu. Allah akan menggenggam ya qabdatuhu yawmal wasamawati matwiyatun biyamini ya, bahwa bumi akan digenggam oleh Allah dengan satu genggaman dan langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ya langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka kembali kepada pembahasan kita, Allah akan datang. Bagaimana datangnya? Tentu tidak seperti kita. Datang pada suatu tempat kita berpindah. Sehingga tempat yang pertama kosong yang kita akan datang pada tempat yang kedua. Itu kedatangan makhluk. Berpindah dan bergerak. Adapun kedatangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah sesuai dengan kaifiyah hakikat sifat kedatangan itu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah. Begitu juga Allah akan yakrub min ibadi itu mendekat dengan hambanya. Ya. Allah akan dekat dengan hambanya dan tidak diragukan bahwa Allah maha dekat dengan hambanya ya maka di sini sebutkan bila kaif atau oh, kaif kaifa sya bila kaif sesuai dengan dikehendaki oleh Allah kaifiyah yang dikehendaki oleh Allah bila kaif tanpa kaifiyah yang diketahui oleh makhluknya. Ini maksudnya, bukan menafikan, ya, bukan meniadakan kaifiyah hakikat sifat tidak. Tapi maksudnya adalah kaifiyah hakikat sifat yang diketahui oleh makhluk maka bila kaib tidak akan mungkin diketahui oleh makhluknya mungkin juga ada yang bertanya atau yang mempermasalahkan bukankah Allah maha tinggi kok bagaimana dekat Allah apakah zatnya dekat dengan kita mendekat seperti seorang hamba mendekat pada mungkin temannya atau saudaranya dia mendekat sehingga yang jauh mungkin 5 meter mendekat menjadi 2 meter seperti itu apakah seperti itu kedatangan atau mendekatnya Allah Subhanahu wa taala kalla hasya wa kalla sama sekali tidak seperti itu jadi Allah na'am mendekat sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan izin dan kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala na'am apa dalilnya ya dalilnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan sekaligus menjelaskan tentang kondisi atau dua kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedekatannya dengan seorang hamba. Nah, dan kedekatan tersebut itu berkaitan dengan memperkenankan doa seorang hamba atau membalas kebaikan mereka. <clears throat> Jadi dua posisi, dua kondisi. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau sebelumnya bahwa sifat kedekatan Allah dengan makhluknya tidak bertentangan dengan tingginya zat Allah Subhanahu wa taala atau beristiwanya Allah di atas aras Karena Allah mendekat sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana caranya? Nah ini yang tidak boleh dipertanyakan. Karena dalam akidah ahli sunnah ada pertanyaan yang tidak boleh kita lontarkan. Ini haram pertanyaannya. Wajib kita imani. Yaitu kaif. Bagaimana hakikat sifat Allah nggak boleh itu ditanyakan. Atau begitu juga pertanyaan tentang hikmah perbuatan Allah. Limada fa'ala keda. Kenapa Allah melakukan demikian? Nggak boleh itu. Karena Allah yaf'alu ma yasha. Berbuat sesuai kehendaknya, fa'alun lima yurid, ya berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Naam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka akan ditanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melakukan apa yang dikehendakinya mau mendekat, mau datang, terserah Allah Subhanahu wa taala dan semua hal itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah bukan seperti kita yang datang, kita yang mendekat atau yang sejenisnya. Karena prinsipnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang suatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mendengar. Samiun basir maha mendengar dan maha melihat. Nah, itu akidah ahli sunnah. Itu akidah ahli sunnah yang harus kita yakin dan kita imani. Kemudian tentang kedekatan Allah ya pada hambanya itu dalam dua keadaan. Kalau kita perhatikan Al-Quran dan hadis, kita akan mendapatkan dua kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala akan ya e, mendekat kepada hambanya dan kedekatan tersebut bermakna ya adalah memperkenankan doa dan juga membalas kebaikan hamba-hambanya yang melakukan ibadah. Mari kita simak ayat atau hadis berikut ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ini kedekatan yang pertama dalam Al-Qur'an. Kalau para pemirsa dan para pendengar perhatikan, Allah menjelaskan tentang kedekatan dirinya pada hambanya itu dalam dua kondisi. Yang pertama adalah kedekatan yang mengandung makna ijabat doa, yaitu memperkenankan doa. Seorang hamba berdoa, maka Allah kabulkan doanya. Qala Allahu Azza wa Jal, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang diriku. Maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan memperkenankan, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Ida da'an apabila dia berdoa. Ini janji Allah. Ya Allah menyebutkan fa inni qarib. Sungguhnya aku dekat dekat. Dan bukti kedekatan Allah ujibu da'wat da'an. Allah mengetahui, mendengar, mengetahui ya seluruh permohonan hambanya. Bahkan Allah mengetahui ya, mengetahui apa yang akan dipanjatkan oleh seorang hamba di dalam berdoa sebelum dia berdoa. Allah mengetahui bisikan hatinya. Ya, nggak ada yang luput dari ilmu Allah. Begitu dekat Allah. Ya. Maka karena Allah mengetahui dan mendengar doa hambanya, Allah kabulkan. Ujibu awat da'an. Jadi bukan kedekatan zat Allah dengan makhluknya seperti kedekatan seorang hamba, seorang ya dengan temannya dia mendekat, ya fisiknya berdekatan. Bukan itu maksud kedekatan di sini. Itu kedekatan makhluk. Satu sama lain saling mendekat dan bergerak dan pindah di tempatnya yang pertama, posisi yang pertama. Itu kedekatan makhluk yang kita pahami. Tapi tatkala kita bicara tentang kedekatan Allah, ya berbeda hakikat dan maknanya. Nah, dan sebab turun ayat tersebut sebagaimana jelaskan dalam Asbabun Nuzul, itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat. Mereka tidak mempermasalahkan kedekatan Allah, tapi mereka ingin tahu ya, apa yang harus mereka lakukan Faqala sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbuna qaribun panunajih, am ba'idun fanunadihi?" Rabb kita ya Rasulullah, ya Rabb kita ya Rasulullah ya, yang kita ibadati dekat sehingga kita munaji bermunajat kepadanya. Kalau munajat itu dengan suara yang uh, suara yang tidak dikeraskan. Ya. Berbisik, ya. Itu munajat munaji, bermunajat kan begitu. Sehingga dia hanya yang mendengar atau orang yang di samping dia mendengar. Itu munajat namanya. Kalau mengangkat suara memanggil itu namanya nida. Oleh karena itu para sahabat bertanya, "Am ba'idun atau tu ba'id?" Allah itu jauh sehingga kita harus membesarkan suara, mengangkat suara untuk memanggilnya penunadihi. Ya. seperti mengucapkan, "Ya Allah." Begitu. Hah? atau berteriak-teriak dalam zikir dan berdoa ya ba'idun jauh sehingga kita akan ya, mengeraskan suara mengangkat suara untuk memanggilnya fa anzalallah hadil ayat maka Allah menurunkan ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibuli li wal yu'minu la'allahum yafsudun Apabila para hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, katakan aku maha dekat. Dekat dengan mereka. Buktinya Allah mengabulkan ya permohonan dan doa mereka bila mereka berdoa kepada aku. Tapi juga hendaklah mereka memperkenankan, ya, falyastajibu li memperkenankan seruanku dan beriman kepada aku. Mudah mudahan mereka mendapat petunjuk. Taib, itu ayat yang pertama. Posisi yang kedua itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yaitu kedekatan Allah kepada hambanya tatkala mereka berlakukan ibadah dan Allah membalas ya ibadah mereka. Di dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid rawahu muslim posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah tatkala dia sujud. Subhanallah, ya. Kalau kita menggunakan logika, sungguh tidak bisa diterima. Kenapa? Allah Maha Tinggi. Begitu seorang hamba sujud, maka semakin dekat kepada Allah. Sujud makin semakin kita merendah, kan begitu. Semakin turun merendah. Allah Maha Tinggi. Lalu bagaimana seorang yang bisa dia merendah, posisinya merendah, sujud, kemudian semakin dekat menurut logika itu semakin jauh. Ya. Kalau dia tegak berdiri antara seorang misalnya antara dia di atas dia 2 meter, begitu dia turun maka akan 3 meter, semakin jauh. Itu kan logika kita. Tapi subhanallah. Dalam permasalahan e, sifat dan banyak hal agama nggak bisa dilogika-logikakan. Ya. Taslim, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala seorang hamba dengan segala ketawaduannya, keyakinannya, dia merendahkan diri kepada Allah, dia sujud, memuji dan mengagungkan Allah, sehingga kendati posisi dia waktu sujud, tatkala posisi yang rendah, yang biasa rendah itu yang dihinakan oleh manusia, yang merendahkan diri begitu, ya orang di atas merasa lebih bangga, sombong, ya begitu lebih tinggi kan begitu. Tapi seorang hamba sujud kepada Allah merendahkan diri karena taat kepada Allah maka tatkala itu Allah posisinya paling dekat kepada Allah sehingga banyak berdoa kata Nabi SAW di waktu sujud nah makanya yang kita ucapkan di waktu sujud apa subhana rabbiyal a'la Allahu akbar subhana rabbiyal a'la maha suci Allah yang maha tinggi kendati posisi saya posisi yang paling rendah kepala yang tinggi ya jidat kemudian sujud menyentuh bumi, tanah, tempat sujud, tapi subhana rabbiyal Allah. Allah Maha Tinggi. Subhanallah. Ya. Lihat. Maka tatkala itu Allah sangat dekat dan hamba sangat dekat kepada Allah. Makanya Allah membalas kebaikan mereka dan doa mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, la hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aqrab ma yakunu rabbu al 'abdi fi jawfil lailil akhir rawahu al-Bukhari. Posisi ya Allah Rabb paling dekat dengan hambanya di waktu pertengahan malam terakhir jauh di tengah malam di sepertiga terakhir ya jauhul lailil akhir di pertengahan atau di enam di penghujung malam kena waktu tersebut waktu turunnya Allah. Tapi bagaimana turunnya telah kita jelaskan sebelum turunnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu Allah menawarkan tiga ya tawaran yang sangat agung. Siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan kata Allah. Siapa yang meminta kepada aku akan aku beri. Dan siapa yang mohon keampunan akan aku ampuni. Nah, di sini letak keutamaan qiyamul lail dan wabil asahum yastaghfirun di waktu-waktu sahur, di penghujung malam sebelum fajar itu mereka beristighfar orang beriman. Nah, ini kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam hadis lain habis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ya كنا مع النبي Alaihi Wasallam fi safarin في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته رواه البخاري Kami dalam suatu perjalanan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Abu Musa al Ashari. Kemudian dalam pertengahan jalan suara kami ya atau kami mengangkat suara dengan bertakbir ya teriak bertakbir dengan suara yang keras. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka para sahabatnya. Ayuhan nas, wahai para sahabatku. Irba'u ala ampusikum. Kasihani diri kalian, sayangi diri kalian. Ya. Kalian akan capek, letih kalau kalian mengangkat suara begini dan bertakbir berzikir, kalian akan capek sendiri. Perjalanan kita jauh. Bayangkan dalam perjalanan yang terik matahari yang begitu kuat, dengan kondisi transportasi yang sederhana, berjalan, kemudian berteriak, mengangkat suara dengan bertakbir, tasbih, tahlil, dan yang lainnya. Ya, Lalu yang demikian itu tentu akan menyulitkan diri mereka. Kata Nabi, irba'u ala pusikum. Sayangi diri kalian. Kasihani diri kalian. Jangan menyulitkan dan merepotkan diri kalian. Kemudian Rasul memberikan alasan kenapa? Gak perlu mengangkat suara berzikir bertakbir. Ini pelajaran bagi kita. Dalam berzikir gak perlu teriak-teriak. Gak perlu pakai mic bersuara, bersuara. Untuk siapa kita zikir? Untuk mendengarkan pada orang lain ya untuk tetangga kita atau untuk orang yang berjalan untuk apa nggak perlu teriak-teriak apalagi kalau pengeras suara mengganggu tetangga dan yang lain nggak perlu teriak-teriak kita kan zikir untuk Allah menyebut Allah berdoa kepada Allah kenapa teriak-teriak kenapa angkat suara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innal fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba yang kalian seru itu zat yang bukan tuli dan bukan juga yang hilang ya nggak tahu rimbanya bukan itu yang kalian seru yang kalian puji yang kalian bertakbir membesarkan dan mengagungkannya innalladzi tad'unahu sami'un qarib yang kalian seru itu yang kalian berdoa kepada sami' maha mendengar dan dekat ya maha dekat pada kalian dia mendengar doa kalian ya Kemudian kata Nabi sallam, "Akrab ila ahadikum min unuqi rahilati." Lebih dekat daripada seorang kalian ya min unuqi rahilati dari leher untanya. Seorang naik unta dekat sekali dengan lehernya. Karena leher unta itu tinggi kan begitu. Dekat. Tapi Nabi SAW ingin memberikan penjelasan bahwa Allah itu lebih dekat dari itu. Sehingga Allah mengetahui, nggak perlu teriak-teriak. Tapi bukan kedekatan zat Allah. Nggak ada yang memahami ahli sunnah. Para sahabat tidak memahami kedekatan zat. Karena Allah zat Allah maha tinggi. Zat Allah bukan berada di mana-mana maha tinggi. Karena orang yang meyakini zat Allah ada di mana-mana ini perbuatan ilhad dan kufur. Ini kurang yang kufur seperti itu. Ya. Karena itu kufur. Allah berada di atas arash maha tinggi. Zatnya maha tinggi. Kendati ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya meliputi segala makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan ketinggiannya dan maha tinggi bersama kedekatannya. Subhanallah. Ini perkataan ulama salaf mengatakan sebab Allah maha dekat dengan ketinggiannya dan Allah maha tinggi bersama kedekatannya. Tinggi tapi dekat dengan makhluk. Dekat tapi Allah selalu tinggi. Itu harus kita bisa memahami dan ini tidak akan bisa kita pahami kecuali kita meyakini laisa kamitslihi syai' wa samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah ya sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala iman para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kesimpulannya adalah Allah maha dekat dengan hambanya dan bukti kedekatan Allah Allah memperkenankan doa hambanya dan juga Allah membalas ya kebaikan dan juga ibadah mereka. Dengan permasalahan di sini Imam Abdul Hasan Ash'ari menyebutkan ayat yang menjelaskan kedekatan Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil wa dan kami lebih dekat kepada mayit yang sedang sakarat itu min habli waridi li, min habli waridihi dari urat lehernya begitu juga Allah menyebutkan Thumma dana fatadal kemudian dia mendekat dan semakin dekat lagi sehingga dia lebih dekat kepada Muhammad dari ya dua busur anak panah atau lebih dekat dari itu. Nah, apa maksud kedekatan wanahnu di sini? Apakah itu kedekatan Allah kepada nabinya? Ya. Yang sahih ayat yang menjelaskan wanahnu aqrabu ya ilaihi min hablil warid dalam surat Qaf ayat 16 ini dijelaskan oleh para ulama dan ulama tafsir bahwa kedekatan yang maksud wa nahnu di itu para malaikat. Para malaikat bukan kedekatan Allah. Yang menjelaskan hal itu yaitu siyakul ayat, itu redaksi ayat yang sesudahnya dan yang sebelumnya menyebut atau menjelaskan hal itu. Jadi yang sahih dari makna ayat tersebut wa nahnu di sini yaitu para malaikat lebih dekat kepada seorang yang sedang sekarat menghadapi ke kematian sekarat itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa yang menunjukkan hal itu? Di sini saya akan menyebutkan rangkuman atau kesimpulan dari uh, perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksud wa nahnu dan kami lebih dekat kepadanya yaitu kepada orang yang sedang sekar itu maksudnya malaikat. Alasannya yang pertama karena Allah tidak menyebutkan di sini wa ana akrabu ilaihi dan saya lebih dekat kepadanya. Kalau mengatakan saya, ana itu saya itu berarti Allah. nah Tapi Allah menyebutkan wa nahnu dan kami ya lebih dekat kepadanya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tatkala Allah menyebutkan menurunkan dzikr Al-Qur'an, Allah menyebutkan dengan kata ganti nahnu kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Yang membawa turun Al-Qur'an siapa? Jibril. Nah, akan tetapi karena Jibril datang dengan perintah Allah. Allah yang mentakdirkan dia datang dan Allah yang mengizinkan dia datang dan Allah yang mengizinkan malaikat itu datang untuk ya uh, kepada orang yang sedang muhtadir yaitu orang sedang sekarat itu biiqdarillah dengan izin Allah maka dinisbatkan tatkala perintah tersebut datang instruksi tersebut datang dari Allah sebagai Rob mereka yang memerintahkan mereka maka Allah gunakan di sini wa nahnu nah karena ayat tersebut bukan Allah yang langsung menurunkan, tapi lewat Jibril. Dari Allah langsung lewat Jibril. Nah, kepada nabinya Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian juga ya, redaksi ayat tersebut setelah itu menyebutkan idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Tatkala ada dua malaikat yang sedang hadir yang selalu menyertai mereka yang menulis amalan manusia dari sebelah kanan sebelah kiri. Jadi ayat tersebut menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid tidak satu pun yang keluar mulut terlontar di mulut mereka perkataan ada raqib malaikat yang menulis mencatat nah jadi dari susunan ayat dan redaksi ayat tersebut, konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah malaikat, ya, malaikat bukan Allah. Adapun yang menjelaskan kedekatan Allah adalah hadis atau ya hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi fa inni qarib kemudian juga dalam hadis innal ladzi tad'unahu samiun qarib Sungguh yang kalian seru itu dengan berdoa kepadanya itu maha mendengar dan maha dekat. Nah, taib. Kemudian ayat yang kedua, thumma dana Kemudian dia mendekat yaitu kepada Nabi Muhammad. Dan semakin dekat lagi sampai-sampai bahkan qaba qausain au adana mendekat sangat mendekat lebih dekat dari dua busur anak panah. Ya, au adna atau lebih dekat lagi. Maksud kata-kata di sini sebagaimana tafsir ya para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah dan yang lainnya dan tidak ada yang menyelisih di kalangan para sahabat seorang pun yaitu kedekatan yaitu Jibril salam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan thumma dana fatadalla maksud thumma dana fatadalla yaitu dia mendekat kepada Muhammad dan semakin dekat lagi yaitu innama huwa Jibril salam itulah Jibril ya sebagaimana yang kama thabata fi sahihaini an Aisyah ummil mukminin sebagaimana yang telah terdapat dalam riwayat yang sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Abdullah bin Mas'ud begitu juga dalam sahih Muslim ya kemudian juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu wala yu'raf lahum mukhalif min as-sahaba fi tafsir hadhil ayah bihadza tidak seorang pun dari sahabat ada yang menyelisihi tafsiran tersebut ya kemudian hadis yang dimaksud oleh Imam Ibn Kathir tersebut yaitu riwayat eh, Aisyah radhiyallahu anha Masruq seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah qultu li Aisyah fa aina qawluhu thumma dana fatadalla apa maksud dari perkataan Allah thumma dana fatadalla dia mendekat kepada Muhammad dan semakin dekat lagi fakana qaba qausaini au adna kemudian dia mendekat lebih dekat dari dua busur anak panah dan lebih dekat lagi Qalat Aisyah menjawab, "Dzaka Jibril kana ya'tihi bi suratir rajul." Itulah Jibril yang biasanya dia datang sebelum datang dalam bentuk seorang lelaki dan sering dalam bentuk Dihya al-Kalbi seorang sahabat. Ya, karena Dihya al-Kalbi seorang yang ganteng, ya. Begitu. Jadi datang dalam bentuk itu. Itu biasanya. Kemudian pada kondisi seperti itu ya, dan apa tadalla Kemudian hadil maru. Kemudian kesempatan dana patadali semakin dekat, mendekat lagi kan begitu. Nah, kesempatan yang kali ini kata Aisyah fi suratihi latihi ya suratu dalam ciptaan aslinya. Fasaddal ufuk yaitu menutupi ufuk. Ciptaan aslinya Jibril itu memiliki 600 sayap sehingga saya itu menutupi ufuk langit. Allahu akbar. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah itu yang berkaitan dengan sifat kedatangan Allah dan juga dekatnya Allah dengan makhluk dan dalil-dalil menjelaskan hal itu sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan kita meyakini dengan iman hal itu karena telah terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam nah. baik Ustaz barakallahu fiq wa jazakallahu khairan terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami semoga Allah memudahkan untuk kita semuanya di dalam memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam setiap aktivitas ibadah maupun muamalah kita sehari-hari. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin mencoba memperdalam materi yang telah disampaikan Ustaz tadi, silahkan menghubungi nomor kami via telepon bisa anda telepon nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kami mencoba untuk mengangkat satu telepon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Mohon maaf. Ibu Lina di Sulawesi. Silahkan Ibu Lina pertanyaannya menimpa pertanyaannya Pak Ustaz. Baik, silakan Ibu Lina. Cerita, cerita sedikit Pak Ustaz. Ya, uh, Ibu uh, tegas saja dan jelas biar kita bisa menangkap saya, pertanyaan dari Ibu, ya. Saya kenal dengan teman yang sudah bercadar hmm. sampai dia pernah menceritakan kalau dia itu pernah dikata-katai sesuatu yang tidak baik sama orang dan dia mengatakan kepada orang itu saya juga tidak marah anda bilang saya begitu dan anda anda anda mar bagaimana eh anda ja jangan juga marah kalau saya bilang anda kafir bagaimana ini Pak Ustaz apakah dia sudah mengkafirkan orang baru-baru ini dia mengirimkan buku melalui pan juga tapi saya sudah membaca sedikit ada rasa takut juga membacanya karena walaupun mungkin buku itu sesuai dengan sunnah hanya karena kata-katanya itu bagaimana berteman dengan orang seperti ini baik ibu ya, cukup yang ibu pertanyakan adalah bagaimana berteman dengan orang seperti ini ya bagaimana solusinya menyikapi orang seperti ini ya hmm? di antiroja juga Pak ustadz ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ustadz nah Terima kasih kepada Ibu Lina di Sulawesi. Barakallahu fiik. Pertanyaannya ada orang yang mungkin mulutnya kotor sehingga mengata-ngatai dia perkataan tidak baik sampai terlontar dari mulutnya dia itu anda kafir begitu. E, iman, para pemirsa rahimakumullah. Pertama, perlu kita memahami seorang muslim itu ya, seorang yang seorang yang bukan ta'an wala badi wala fahish fahash ya atau fahish. Mukmin itu ليس المؤمن بالطعان ولا فحاش atau la fahishin wala badi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin itu bukan seorang yang kerjanya mencela, suka mencela, ya. Kemudian fahish, omongan kotor, badhi, omongan perkataan-perkataan yang keji, ya. Itu bukan sifat seorang mukmin yang sesungguhnya. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa Seorang muslim yang sejati itu seorang yang selamat muslimin yang lainnya dari perkataan dan juga lisan dan perbuatannya. Itu seorang mukmin. Ya. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia adalah berbicara dengan yang baik. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, katakanlah yang baik. Dan Allah merintahkan kita untuk mengatakan yang baik. Nah. Qulu qawlan sadida. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaga lisan. Ya. Kuffa alaika hadha. Jaga lisanmu. Nah. Dan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka disebabkan ulat perkataan dia wa hal yakubban nas ya ala nari ala wujuhim illa hasaidu asinatim bukankah yang banyak menyebabkan manusia dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan atau ulah tangan atau ulah ucapan dia nah maka seorang mukmin hendaklah dia mengucap perkataan yang baik ya kepada siapapun ya berlemah lembut ya. kepada musuh pun diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut berbicara ya Musa dan Harun diperintahkan datang Fir'aun yang paling kafir ya dikata qula law qawlan layyina la'alla yatadhakkara wa yakhsha katakan kepadanya perkataan yang layin yang lembut yang santun karena kita juga mengajak pada kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang Yahudi datang melewati dia dia mengucapkan samu alaika ya Muhammad ya Aisyah marah ini Yahudi datang kurang ajar ini kan begitu mendoakan Nabi Sam, Assalamu alaika, kematian untuk Muhammad. Tatkala Aisyah mendengar itu dia marah. Ya. Rasul suaminya diperlakukan seperti itu. Ya. Maka dia wa alaikal la'na wal qadar Allah. Bagi mau laknat dan juga kemurkaan Allah. Kata Rasulullah SAW, mahlan, ya Aisyah. Ada rislik. Jangan kamu tergesa-gesa, wahai Aisyah Isa eh, mengatakan penasaran tidak engkau mendengar Rasulullah apa yang diucapkan seorang Yahudi tadi? Naam saya mendengar. Tidakkah ama sami'ati ma qult? Tidakkah engkau mendengar apa yang juga saya ucapkan? Wa alaik. Ya. Dikabulkan doa kita ya terhadap dia dan tidak dikabulkan doa dia terhadap kita. Naam. Maka narifku fi illa zana wa man nuzan illa zana illa syana. Tidaklah berlemah lembut dalam berbuat, dalam berkata, menyertai sesuatu, kecuali akan menghiasi, menambah bahaya. Dan tidaklah sikap keras, kasar, dan juga ya eh, brutal atau sikap yang kasar tersebut menyertai, menyertai suatu perkara kecuali akan menjadi gila. Berkaitan dengan perkataan begitu juga, apalagi seorang saudara kita mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, suami itu bersaudara. Enggak boleh kita menamakan dengan perkataan-perkataan yang Uh, menggelar gelar yang jelek atau memponis dengan menghukumi dengan perkataan-perkataan ini adalah nama yang paling jelek Bisa bisalisul fusuku ba'dal iman sejelek-jelek nama itu adalah nama setelah, kepasikan setelah keimanan dia seorang yang beriman tidak boleh bahkan dilarang ya barang siapa yang mengatakan pada saudara dia kafir ternyata dia seperti itu maka hukum itu akan balik pada dirinya orang-orang yang seperti ini menggampang-gampangkan permasalahan takfir ini berbahaya ya dalam Islam masalah takfir ya itu adalah perkara yang sangat spesial masalah yang sangat urgent masalah yang sangat besar ya tidak akan mungkin seorang ya menggampang-gampangkan masalah ini kalau dia memahami konsekuensinya ini hukum Allah seorang yang Allah hukumi sebagai kafir atau dihukumi dia rasul sebagai kafir nam tapi ada syaratnya seperti itu dia tidak menggampang-gampangkan, tidak mudah, mudah menguntarkan perkataan kafir, tidak boleh. Ini perkataan orang yang tidak memahami sunnah sangat jauh dari pemahaman dari sunnah yang sebenarnya ya maka perlu dia mengkoreksi dirinya sikap kita pada dia nasihati dia ya akhir mungkin dia tidak tahu itu hadis-hadis menjelaskan pengkafiran kalau dia tetap seperti itu begitu berbeda pendapat dia mengkafirkan ya sikap orang-orang khawarij seperti itu ini mungkin memiliki pemahaman atau subuhat dalam kepalanya begitu orang berbeda pendapat dengan dia atau menyelisi perbuatan dia atau membuat suatu kesalahan dia kafirkan ini pemikiran orang-orang khawarij yang suka mengkafirkan, menggampang-gampangkan dalam mengkafirkan, memponis memberikan ponis tatfir kepada orang yang menyelisih dia. Maka hati-hati, jauhi dia. Tinggalkan dia. Kecuali kalau orang yang mampu menasihati dia dan menghilangkan subuh di kepala dia. Kalau tidak, orang yang seperti itu tentu sangat merusak dalam pergaulan dan juga keyakinan dan pemahaman. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz Barakalafik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Berikutnya bagi penanya yang selanjutnya kami mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan. Silahkan di 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Silana di situ Bondo Jawa Timur. Silahkan pertanyaannya. Uh, ini Ustaz saya mau tanya ibu anak kan lagi sakit gitu Ustaz kan nggak mungkin puasa lagi gitu ya Ustaz ya karena sudah usia lanjut gitu uh, itu caranya apa tuh uh, Mbak Yaki itu apa sebelum eh, di pertengahan bulan puasa apa sesudahnya itu hari lebaran itu Ustaz. Itu mohon penjelasan Ustaz. Sakit Dan ya? Lagi Ustaz. Hmm, kan sakit ya, terima kan kasih. Kan, anak siapa malam itu selalu nungguin ibu. Jadi uh, zikir pagi zikir pagi itu kan jarang dikerjakan. Itu gimana Ustaz ya? Soalnya tiap malam itu nungguin ibu jadi nggak bisa ngantuk rasanya itu. Mohon solusinya Ustaz. Syukron ya. Jazakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu silviana di situ Barakallahu Fik. Jadi Ya, kondisi ibu beliau menanyakan tentang ibunya yang sakit dan telah lanjut usia dan dia yang berbakti berkhidmat kepada ibunya sehingga ya banyak hal yang mungkin e, tidak bisa terlaksanakan dari amalan-amalan yang lain. Baik. Pertama tentunya kita berdoa para pemirsa kaum muslimin ya mendoakan mudah-mudahan Eh, orang tua atau ibu dari Bu ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan yang terbaik baginya ya. syafa' Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya eh, seorang ya dalam dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dia ber, beramal sedang kemampuan dia. Ya, Allah tidak membebani seorang dalam beribadah kecuali sesuai kemampuannya. Berkaitan dengan berpuasa atau ya pertama tentu sekarang belum wajib bagi dia karena puasa belum datang bulan Ramadan kan begitu Paman syahida minkum syahra falyasum barang siapa yang telah menyaksikan hilal Ramadan baru berpuasa nah bila nanti ibu eh, orang tua dari ibu eh, Silviana ini nanti masuk Ramadan dan kondisi juga seperti tidak apa ya maka dia akan membayar fidyah fidyah sesuai ya hari yang eh, satu bulan puasa eh, satu bulan penuh atau 29 hari atau 30. Dan ini bisa secara kolektif mungkin dia masak makanan kemudian diundang misalnya eh, fakir miskin ya untuk makan 30 eh, orang makan sekali selesai sebagian dilakukan juga oleh eh, Anas bin Malik begitu telah lanjut usia atau mungkin setiap hari ya setiap hari dia memberikan fidyah makan nah pada fakir miskin satu orang ya dan itu sesuai sebaiknya itu sesuai dengan ada lengkap dengan mungkin lauknya nasinya dan yang sejenisnya lengkap seperti itu alhamdulillah selesai masalah ya, karena dia tidak mampu lagi kecuali kalau sakit yang diharapkan kesembuhan dia maka dia e, mengganti pada hari yang lain nah paman e, marida minkum e, nam au safarin fa'idatu min ayamin ukhra wa minkum maridan wa ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra Nah, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Kalau dia sakit atau perjalanan, kalau dia tidak berpuasa maka mengganti pada hari lain. Ya, hari-hari yang dia berbuka pada hari tersebut. Kalau dia pada hakikatnya dia mampu tapi kena faktor usia maka dia tidak mampu melakukan atau sakit yang berkepanjangan tidak akan mungkin diharapkan kesembuhan maka fidyatun ta'am miskin. Beri fidyah, beri makan bagi miskin. Ya, baik itu secara kolektif 30 hari atau 29 hari sekaligus dimasak untuk jumlah mereka atau itu per hari ya per hari sebagaimana yang pertama tadi penelakuan eh, eh, oleh Anas bin Malik begitu telah lanjut usia. Taib. Kemudian bagaimana dengan kondisi saya karena setiap malam ya bergadang atau menunggu ibu berkhidmat ya ya Ibu Silviana. Semoga ibu menjadi orang yang tulus dan ikhlas dan berkhidmat. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima an pumrin adraka walidayhi wa lam jannah." Celaka seseorang jika dia masih berjumpa menemui kedua orang tuanya lalu dia tidak masuk surga. Apa maksudnya? Kalau dia masih menjumpai kedua orang tuanya, Lalu dia tidak bisa berkhidmat, berbakti, berbuat baik, birrul walidain, maka dia surga. Jauh dari surga. Maka bersyukurlah ibu, ini kesempatan dan peluang jalan menuju surga. Itu hal yang wajib. Itu wajib. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Ya. Allah telah memerintahkan kalian untuk beribadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan untuk berbakti, berbuat baik kepada orang. Inilah posisi Inilah kondisi kita dituntut. Inilah peluang Allah ingin memuliakan ibu. Dan mungkin saudara-saudara yang lain yang yang menghadapi kondisi yang sama. Allah ingin memuliakan hambanya sehingga di akhir hayat dia bisa berkhidmat kepada orang tuanya. Ya. Maka lakukan itu, jangan ditinggalkan. Ya. Itu kewajiban. Adapun zikir yang itu hal yang sunnah. Maka posisi ibu dengan seperti itu lebih utama. Kalaupun seorang dia berzikir di pagi hari, itu amal yang sunnah. Kalaupun tidak zikir tidak berdosa. Tapi kondisi orang tua yang seperti itu, kalau tidak diladeni, tidak dikhidmat, itu akan berdosa. Maka niatkan, ikhlaskan pada Allah. Gak ada yang sisir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan amal itu tergantung pada kondisi dan keadaan juga. Dalam kondisi yang sekarang ini, amalan ibu yang paling utama tentunya menjaga yang wajib pada Allah, solat-solat yang wajib kemudian berkhidmat kepada orang tua. Allah ingin memuliakan ibu dengan kondisi orang tua ibu seperti sekarang ini maka jangan bersedih ya ikhlaskan niat karena pintu-pintu kebaikan dan pintu menuju surga itu sangat banyak dan yang paling terbesar sekarang yang akan ibu lewati untuk surga Allah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, maka semoga ibu menjadi orang yang Ya, dirahmati Allah dan juga seluruh kaum muslimin yang masih bisa menjumpai kedua orang tua dalam keadaan sehat untuk berkhidmat kepada mereka. Demikian Allah a'lam. Baik Ustaz Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan dan kami akan membacakan satu pesan singkat saja karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Kami bacakan dari Wawan di Sanggau, Kalimantan Barat yang bertanya, Ustadz ada pandangan dari seorang Ustadz bahwasanya Allah bahwa Allah itu di ars hanya perbedaan masalah furu saja. Yang paling pokok dan penting kita meyakini bahwa Allah itu ada. Sudah cukup. Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan Nah. terima kasih ya. Kepada akhwawan yang bertanya. Pertanyaan yang luar biasa membutuhkan jawaban yang rinci dan juga ya menyingkap syubhat tentang hal ini. Ikhwatul iman kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kita berakidah, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak diterima dalam hal ini hanya rekayasa atau pandangan saya begini, pandangan seorang sifulan begitu dan seterusnya. Ini enggak ada dalam akidah seperti ini. Akidah perkara yang baku, udah nggak ada perubahan. Keyakinan. Ya. Permasalahan akidah, keimanan kepada Allah, ya, itu perkara bukan perkara furu' dan keimanan kepada Allah itu mencakup yang pertama mengimani tentang keberadaan Allah Allah itu ada dan ini berkaitan berkaitan dengan perbuatan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rububiyah. Ya. Dan ini secara fitrah manusia meyakini, kecuali hanya orang-orang yang segelintir dahulu di zaman sekarang ini mungkin kena faktor ya e, banyak hal yang syubhat dan juga media untuk menebarkan syubhat semakin apa mudah sehingga banyak terpengaruh pemikiran ateis dan yang lainnya. Wa illa pada hakikatnya yang menyelisih itu hanya segelintir. Sampai pun Firaun yang mengatakan dia ana rabbukumul a'la. Pada hakikatnya hatinya mengingkari hal itu. Wajahadu biha wastaiqanathum anfusum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari secara zahirnya tapi hati mereka saya yakin ya, yakin hati mereka itu tidak meyakini meyakinan seperti itu. Ya, mengimani keberadaan Allah. Mereka mengingkari karena uluan wa zulma karena kesombongan merasa angku, sombong dan kezoliman. Seperti itu. Jadi itu yakin. Akan tapi keyakinan tentang rububiyah hanya ada Allah nggak cukup itu. Ya, nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Iblis pun mengatakan, ya, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Tapi nggak tunduk pada syariat Allah. Dia mengatakan Allah ada yang engkau ya Allah ciptakan aku dan engkau ciptakan dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seperti itu. Jadi mereka orang-orang musyrikin meyakini adanya Allah. Nah, tapi mereka buat syirik. Mereka meyakini tatkala mereka menghadapi cobaan perkara yang genting, kondisi yang sangat genting darurat, Allah mereka yakini khatam beralam mereka tidak mampu lagi melakukan hal itu. Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka yakini hal itu. Tapi mereka enggak cukup untuk masuk Islam dengan seperti itu. Yang kedua meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala uh, uluhiyah Allah. Nah, maaf. Uluhiyah Allah. Allah Maha Esa. Allah yang diibadati. Rabbul Alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadati Rabb yang kalian yakini yang menciptakan kalian, yang mengatur urusan alam semesta, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, tidak ada yang tandingan sekutu dalam hal itu bagi Allah ya ibadati Rob yang menciptakan yang menurunkan hujan dan yang memberikan rezeki nikmat buah-buahan kepada kalian itu yang diibadati ia kan abudu ia kan stain wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin ini yang kedua yang ketiga mengimani sifat-sifat Allah mengimani sifat-sifat Allah ya seluruh sifat telah hamba Quran ini bukan perkara furu'iyah ini perkara akidah masalah sifat bukan permasalahan furu'iyah permasalahan akidah, masalah usul prinsip dasar. Ya. Allah menyebut Al-Quran walillahi asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama dan sifat. Kalau permasalahan furu'iyah tidak akan terdapat Al Quran begitu banyak ayat-ayat menjelaskan nama demi nama disebutkan walillahi asmaul husna. 99 nama kata Rasulullah SAW Barang siapa yang mengetahuinya, memahami, mengimaninya, dia akan masuk surga dan banyak nama-nama yang lain tidak disebutkan oleh Allah. Dan setiap nama menyebutkan pada sifatnya. Allah isma rabbikal a'la, maha tinggi al-ali, al-ulu, al-muta'al, al-ali. Ya. Semua itu menunjukkan ketinggian Allah dan ketinggian Allah dalam akidah ahli sunnah, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya. Apa tinggi kekuasaan maksudnya? Sifatnya maha tinggi, maha agung, maha sempurna kekuasaannya bahwa kekuasaan Allah meliputi segala makhluk nggak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan Allah dan zatnya nah ini yang menjadi permasalahan perbedaan ya ahlul kalam ahli sunnah ahli sunnah sepakat pengikut salafus saleh akidah ahli sunnah sepakat bahwa Allah zatnya maha tinggi ya makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini perkara akidah perkara iman dalam Sahih Muslim ya seorang jariah, budak perempuan ya, untuk mengetahui keimanannya, Rasul bertanya kepada budak perempuan ya, tersebut, "Aina Allah? Di mana Allah? Waman ana dan siapa saya?" Secara spontanitas dengan fitrahnya seorang budak tersebut perempuan, budak perempuan dengan fitrahnya mengatakan Allah fis sama. Ya, fis sama, man ana anta Rasulullah. Qala bisa a'tiqha fa innaha mu'minah bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, ya, sungguh dia telah beriman. Bagaimana menjadi persoalan furu'iyah? Rasul menjadikan bukti keimanan dia meyakini seorang hamba di atas Allah meyakini, meyakini Allah berada di atas. al istawa istawa ala arsy dalam tujuh ayat. Sama redaksinya istawa ala. Istawa ala tinggi dan istiwa itu maha tinggi. Ya, tinggi di atas zatnya maha tinggi tapi ilmunya kebesarannya keagungannya kerajaannya pendengar di mana-mana Allah mengetahui tapi zatnya maha tinggi ini akidah ahli sunnah dan itu dalilnya Al-Quran sunnah ijma akal dan fitrah coba yang mengatakan pandang itu furu'iyah kalau dia berdoa Bapak mohon maaf atau saudara mohon maaf Anda tidak meyakini Allah maha tinggi Coba Anda berdoa. Coba Anda berdoa memohon kepada Allah. Mustahil. Mustahil dia akan berdoa tangannya dia hadapkan ke depan samping kanan, samping kiri atau ke belakang mustahil. Dia akan mengatakan spontan mengatakan, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina." Bukan kedemikian? Taib. Tolong ya singkirkan keyakinan dalam hati seorang fitrah. Gak mungkin. gak mungkin itu. Berarti dia fitrah yang meyakini tapi pemikiran kena terlalu rusak. Rusak dengan syubhat al-kalam merusak fitrahnya. Padahal fitrahnya begitu dia berdoa nggak akan mungkin dia ada yang mengatakan pandangan seperti itu berdoa menghadap ke belakang, ke samping, kalau Allah berada di mana-mana, yang ada saya kemana saja, nggak perlu ke atas. Dan setiap kita berdoa, hati kita, kendati kita tidak mengangkat tangan, kita zikir kepada Allah, hati kita tidak ada yang tertuju ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas. Bukan kedemikian para pemirsa? Tidak usah kita mungkir. ini fitrah kita. Ya. Kalau saya mengingkari hal ini, pertanyakan fitrahnya. Ya, mungkin mungkin bukan fitrah manusia lagi begitu sampai pun sebagian riwayat ya dalam kitab-kitab yang disebut tentang sifat ulu ada sebagian riwayat juga ditemukan bahwa sampai pun kalau ada di zaman dahulu paceklik terjadi kemarau itu hewan ternak itu melentangkan atau dengan mengangkat kakinya ya melada ke langit membuktikan bahwa hewan pun sendiri ya mengatakan meyakini bahwa Rob yang menciptakan dia di langit seperti itu sampai pun Fir'aun dia ingin kendati dia mengatakan rabbukumul a'la Firaun sendiri Ya Haman ibni li sakhan la'alli attali ila ilah Musa Dia mengakui bahwa ilah Musa di atas Ya Haman bangunkan pergi tower yang tinggi Saya ingin naik melihat di mana ilah Musa di atas itu Subhanallah Dan kitab semua kutubus samawiyah ya, Kitab kita yang turunkan meyakini bahwa Allah itu maha tinggi Nah, dalam kisah Isra al Mi'raj yang diperingati setiap tahun oleh kaum muslimin, tapi nggak ambil pelajaran dari itu. Kenapa Allah Rasul, kenapa harus naik? Kaum muslimin, kenapa Rasul naik dengan Jibril sampai langit tujuh Sidratul Muntaha? Mendengar langsung dari Allah perintah untuk salat. Kenapa? Kalau Allah berada di mana-mana, nggak akan mungkin naik. Ya Rasul nggak usah, usah. Berada di mana-mana nggak perlu naik. Kenapa? Kita meyakini Al-Quran diturunkan. Kalau turun dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Kenapa dari atas? Karena Allah yang mewahyukan kepada Muhammad lewat Jibril di atas. Ini bukan permasalahan furu'i jamaah. Keliru. Sangat keliru. Belajar lagi itu yang seperti itu. Akidah ahli sunnah yang benar. Ini bukan furu'i. Ini para akidah. Ini pemisah. Pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah dan ahwa yang lainnya. Naam seperti itu. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini pembahasan yang perlu bukti dalil. Kalau disebutkan satu per satu dalilnya tentang ketinggian Allah, ini panjang sekali. Bahkan para ulama telah menulis kitab seperti Imam Al-Zahabi Al-Ulu, Imam Ibn Qayyim menulis kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah ala Muharabatul jahmiyah begitu. Menulis kitab tentang, tentang ketinggian Allah. Dan banyak ditulis oleh para ulama tentang hal yang seperti itu. Allah ya ketinggian Allah. Dan silakan dan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, baca hadis akan ditemukan dalil-dalil yang begitu banyak tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala.